الناس ما زلنا في فصل الشفقة والنسيح إلى الأنقار بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أرى غير ختالي وقال ولم أرى في الخطوب أشد وقعا وأسأب من معادة الرجال وذقت مرارة الأشياء ترا وما ذقت أمرا من minas suali. Balautu aku telah menguji Anasa para manusia gornan ba'da gornin dari satu masa ke masa yang lainnya. Falam ara aku tidak melihat wirahat tali selain daripada khatali kebencian permusuhan walam ara fil khutubi ashadda waq'an dan aku tidak melihat di dalam perkara sesuatu yang besar al khutub sesuatu yang agung sesuatu yang besar ashaddu waq'an yang lebih besar pengaruhnya was abu dan yang lebih sulit min muadatir rijali daripada permusuhan antara seseorang dengan yang lainnya wazuktu dan aku merasakan mararatal asya'i turran pahitnya segala sesuatu semuanya wa mazuktu amrun dan aku tidak pernah merasakan amarra sesuatu yang lebih pahit minas suali daripada minta-minta jadi maksudnya adalah beliau ingin menjelaskan kepada kita dan penjelasan-penjelasan para syuara daripada para ulama serta para solihin itu merupakan sebuah realita atau realitas kenyataan yang terjadi kepada mereka pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi kepada mereka sehingga dengan kita mempelajari pengalaman-pengalaman mereka maka kita akan tahu dan menyingkat waktu untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita ingin pengalaman. Dan pengalaman itu merupakan guru. Pengalaman itu bisa kita dapatkan dengan pengalaman sendiri melalui kejadian-kejadian yang kita lalui. Dan juga pengalaman itu bisa kita dengarkan dari orang lain pengalaman itu juga bisa kita baca dari orang lain, dari kitab, dari tulisan, dan lain sebagainya. Maka pengalaman inilah yang dikatakan mereka yang paling banyak pengalamannya adalah mereka yang hidupnya paling bijak. Jadi jangan sampai kita itu melulu tergantung kepada pengalaman kita. Jadi pengalaman ini faedahnya sangat besar. Jadi seperti ini. Kenapa anak-anak yang bayi itu terkadang dia itu terjatuh, terkadang dia terpleset, kadang-kadang kepalanya kejeduk dan sebagainya. Itu semuanya adalah proses pembelajaran daripada Allah SWT kepada bayi tersebut atau anak tersebut. Supaya tidak terjadi lagi karena pengalaman sudah mengatakan demikian. Kalau dia berlari lebih cepat, dia akan jatuh kalau dia itu bangun dari duduknya tanpa lihat di atas dia kejeduk nah itu semua itu pengalaman yang diajarkan oleh oleh Allah SWT di dalam proses pendewasaan seorang anak dan itu obatnya Allah SWT itu pula bahasa kita merupakan sebuah pengalaman sehingga kita tahu macam-macam bahasa begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita rasakan daripada makanan dan minuman sehingga dengan pasti kita itu bisa mengatakan bahwasanya garam itu rasanya asin, gula itu rasanya dari mana tahu? Pengalaman. Nah, jadi pengalaman itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Pengalaman itu sebaik-baik guru dan pengalaman itu mahal harganya. Maka dari itu di dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat-ayat yang menyinggung kepada kita untuk selalu melihat kepada pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Supaya kita cepat dewasa. Supaya kita mengambil banyak hikmah. Sehingga sebagaimana terjadi pada mereka yang berupa manusia, kita juga seperti itu. Itu maksudnya pengalaman itu. Sehingga Allah Ta'ala firman, Wasiru fil ardi fanduru jalanlah kalian di muka bumi ini fanduru lalu lihatlah apa yang sudah terjadi itu nah, jadi diperintahkan kita untuk mencari pengalaman-pengalaman dan pengalaman itu juga dapat menjadi sebab untuk kita menguatkan diri dalam mujahadah. Setelah itu telah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikiti dengan ucapan yang sangat kasar dan sangat menyakitkan kepada Nabi ketika beliau memberikan harta ghanimah dan membagikannya maka ada salah satu badui yang mengatakan dan mendekat kepadanya Galia Muhammad engkau telah memberikan suatu pemberian yang tidak adil tidak bermaksud tidak bertujuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjawabnya, "Idzalam adil faman?" Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang adil? Nah, di saat itulah Nabi SAW marah karena Nabi Nabi merupakan seorang nabi tapi seorang manusia biasa yang bisa mengalami kesedihan, market dan lain sebagainya. Tapi beliau memang dijaga oleh Allah Ta'ala untuk tidak sampai bertindak sesuatu yang sifatnya sah. Gitu. Oleh karenanya untuk menguatkan hati Nabi, maka Nabi SAW mengingat apa yang terjadi pada Nabi Musa. Sehingga beliau mengatakan, Rahimahullahu akhi Musa, Lakat uziya bi aksal min hadha sobar. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, karena dia itu diganggu oleh kaumnya melebihi daripada gangguan yang aku terima, tapi dia sabar. Nah, ini pengalaman. Jadi pengalaman itu sangat berarti. Nah, ini salah satu pengalaman yang disampaikan oleh para solihin terdahulu. Dia mengatakan, aku sudah mencoba banyak manusia. Tapi aku tidak mengetahui di antara manusia itu kecuali khatali. Jadi adanya penipuan, adanya permusuhan. Gitu. Yang terjadi di antara manusia seperti itu. Yang ini iri kepada yang satunya, yang satunya dengki kepada yang satunya, yang ini sombong, yang ini. Ah. Kenapa demikian? Karena itulah dunia. Jadi isinya dunia itu nakat. Isinya dunia itu ham. Isinya dunia itu kesusahan. Karena bukan tempat kebahagiaan di dunia nggak ada. Jangan bermimpi. Tempat kebahagiaan satu-satunya hanya di surga. nggak ada yang lain. Semoga kita masukinya. Nah, tapi sebagaimana telah ditegaskan dan digariskan oleh Allah SWT, kita tidak akan masukinya kecuali setelah kita melampaui yang pahit-pahit ini. Nah, karena memang manusia itu diciptakan pertama kali sebagai ujian bagi dirinya, diberikan hawa nafsu, diberikan cinta kepada dunia, diberikan gangguannya setan. Nah, ini semua itu adalah cobaan. Terus bagaimana caranya supaya dia itu memilih seperti yang dipilih Nabi Muhammad. Kalau dia nggak memilih seperti pilihan Nabi Muhammad, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu, ini pengalamannya. Jadi ini sudah zamannya yang dikatakan Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman seseorang itu akan selamat dari dosa kalau dia tidur. Tapi yang semacam ini nggak bisa kita laksanakan sekarang. Karena kita masih belajar. Kalau kita tidur terus, gimana belajarnya? Artinya kalau kita di luar sana, ketika kita bermasyarakat, masyarakat kita sekarang ini kebanyakan tanpa ilmu. Sehingga dengan mudah mereka itu berbuat dosa. Dengan mudah mereka itu menyeret kita dalam dosa. Dengan mudah mereka itu tidak menganggap dosa itu suatu dosa. Ah, kenapa? Karena tidak ada punya ilmu. Ilmu itu pengalaman. Ah, pengalaman mereka nggak punya pengalaman itu tidak mau membagi, tidak mau dibagi, tidak mau dicari, tidak mau digali. Itu mereka sekarang ini. Sehingga hidup dengan mereka itu lebih banyak enaknya. Nah, kita sebagai seorang yang punya ilmu, yang banyak mendengar pengalaman-pengalaman, begitu kita menghadapinya, kita harus sabar. Seperti yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam risalahnya dan nubuahnya. Di mana ketika Nabi kita Muhammad SAW berangkat ke Taif untuk berdakwah, tapi ternyata yang didapatkan itu hanyalah lemparan batu, besi dan sebagainya sehingga beliau berdarah-darah. Di saat itulah kemudian Nabi kita Muhammad SAW disodori oleh malaikat Jibril untuk supaya berdoa kepada mereka yang tidak baik, memberikan azab kepada mereka, tapi Nabi SAW menolaknya. Sampai ditawarkan yang namanya gunung-gemunung yang ada di samping di sekitar Taif itu akan diangkat dan dijatuhkan di atas mereka atau tempat mereka itu berada akan diangkat sampai ke pertengahan laut lalu kemudian akan dihujamkan kembali dalam keadaan terbalik. Nabi Muhammad juga tidak mau. Tapi yang dikatakan Nabi Muhammad adalah sebuah prinsip dalam dirinya. Apa itu? Allahumma falidaumi fa'innahum. Nah itu. Kenapa mereka demikian? Karena mereka tahu. Orang yang nggak tahu itu lebih banyak dimaafkan. Karena mereka nggak tahu. Misalnya apa? Misalnya anak-anak kita. Dia itu melakukan sesuatu. Dia nggak tahu kalau itu membahayakan. Apa kita akan memarahinya? Tidak, tapi kita akan memperingatkannya. Jangan lagi ya, ini sesuatu yang membahayakan kamu. Nah itu, prinsip fa'innahum layaklamun itu, sehingga dengan kita berprinsip seperti itu kepada mereka, itu menyebabkan kita itu menjadi seseorang yang munsif, insaf. Apa itu? Seorang yang profesional. Itu mengakui kelebihan orang lain, dan mengakui kekurangan kita sendiri sebagaimana juga kita mengakui kekurangan orang lain nah itu jadi itu merupakan sebuah kekurangan orang lain mereka begitu karena tidak tahu kalau kita ingin semua manusia itu baik kalau kita ingin semua keluarga kita baik kalau kita ingin semua keluarga dan tetangga kita serta seluruh kaum muslimin bahagia, maka ajarkan syariatnya Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain, itu sudah salah satunya. Buktinya gampang mudah. Nah, tapi kenapa kok mereka itu nggak belajar? Kenapa mereka itu tidak menjalani jalan yang semacam ini? Jawabannya cuma satu, karena mereka tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Yang satu-satunya pemiliknya adalah Allah. Hatta Nabi Muhammad tidak bisa memilikinya. Sehingga Nabi SAW pernah ditegar oleh Allah Ta'ala karena dia sangat-sangat-sangat berharap kepada pamannya Abi Lahab masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian Allah menegurnya dengan firman-Nya yang berbunyi, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu, kenapa kok mereka nggak tahu? Padahal buktinya ada. Buktinya siapa? Coba lihat orang alim itu. Lihat Habib Umar. Apakah mereka nggak pernah mendapatkan gangguan? Mereka mendapatkan gangguan. Tapi bagaimana cara mengatasi gangguan itu? Lihat bagaimana kemuliaan yang mereka dapatkan makannya enak terus, mobil yang tumpangi bagus-bagus terus, dimuliakan orang, orang-orang itu semua datang memberikan suatu pemberian, memberikan suatu hadiah untuk bertegarup kepada Allah dan tidak merasa rugi. Mereka yang memberikan pemberiannya kepada orang alim, mereka tidak merasa rugi. Mereka malah membanggakan dan mengharapkan dengan yang semacam itu dia akan mendapatkan Allah. Itu kan luar biasa. Kalau kita memberikan sesuatu kepada pejabat, maksudnya ada udang di balik batu. Kita memberikan sesuatu kepada istri, kepada suami, kepada siapapun juga. Masih ada sesuatu yang diinginkan. Supaya istrinya jadi baik. Supaya suaminya tidak galak dan sebagainya. Tapi kalau yang diberikan barang alim tidak ada maksud kecuali ingin keberkahan saja. Kenapa mereka itu sasaran seputar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi lihat bagaimana kehidupan mereka. Kenapa mereka mulia? Harusnya kan kita bikin sebuah penelitian, sebuah uh, evaluasi diri. Coba lihat bandingkan antara kita dengan mereka. Kenapa ya mereka mulia? Oh, ternyata jawabannya satu juga. Karena di dalam diri mereka sudah ada ilmunya Nabi Muhammad SAW mereka memperlakukan dalam diri mereka itu syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dunia itu ngikut. Mereka menolak dunia dengan semaunya tanpa memikirkan dan mempertimbangkannya. Lihat seperti rumahnya Habibzan yang sudah umrah. Tahu kan rumahnya Habibzan gimana? Bagus. Apakah Habibzan punya pekerjaan? Enggak ada. Tapi walaupun demikian beliau itu menolak yang namanya dunia yang datang itu dengan semaunya, dengan mudahnya. Dia tidak gampang terperangkap dalam keduniaan. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Dari mana ilmunya syariat Nabi Muhammad yang ada dalam hatinya? Karena mereka beliau menggalinya dari semenjak umur 15 tahun sampai 45 tahun beliau itu berada di Hadramut belajar dan belajar sambil mengajar sampai kemudian pindah ke Madinah sampai bahasa Indonesia dilupakan. Enggak hampir nggak bisa kecuali rambutan, durian, nah itu. Nah, itu Mulia hidupnya. Kenapa ilmu yang ada? Kalau kalian sabar, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak gampang menyerah, maka kalian juga akan menjadi seperti itu. Secara otomatis, mau tidak mau seperti itu. Kenapa? Ilmu yang kita serap akan menjadikan diri kita sebagai seseorang yang kokoh, sebagai seseorang yang perkasa, sebagai seseorang yang jaya, sebagai seseorang yang kaya hati, tidak butuh pada manusia, sebagai seorang yang merasa aman karena dia sudah mendekat kepada Allah SWT apakah ada yang lebih aman daripada orang yang dekat kepada Allah Taala tidak ada yang menciptakan segala macam mara bahaya dan yang menciptakan segala macam rasa aman itu adalah Allah sekarang bersama kita bagaimana kita itu mendekatkan diri kepada Allah tidak mudah ada konsepnya ada ilmunya di mana ilmunya itu didapatkan di pesantren-pesantren di madrasah-madrasah di majelis-majelis ilmu. Ah, tapi kenapa kok banyak orang nggak mau? Karena memang setan nggak mau kalau mereka itu jadi orang soleh. Setan itu nggak mau kalau mereka itu berada di surga. Setan itu sudah dipastikan nggak bakalan ada setan yang masuk surga, nggak bakalan. Nah, jadi sudah dipastikan Allah Taala mereka itu jauh dan diharamkan daripada rahmatnya. Makanya mereka dendam kepada kita. Kenapa kita yang menyebabkannya? Nah, oleh karena itu, jangan harap keluarga kita akan menjadi baik kalau mereka itu tidak mujahadah. Jangan harap kaum muslimin akan bahagia kalau mereka tidak hadir majlis taklim. Jangan harap mereka semua yang diharapkan untuk kebahagiaan dan keamanan, kesejahteraan yang kita angan-angankan mereka semacam itu kalau mereka tidak tersentuh dengan ilmu Nabi Muhammad. Tidak bakalan. Camkan baik-baik. Suatu kaidah tidak mungkin ada orang yang soleh tanpa ilmu agama. Cari satu saja buktinya. Orang yang soleh tanpa ilmu agama. Tidak. Karena ilmu orang yang soleh itu butuhkan ilmu. Menjadi orang soleh itu butuh ilmu. Sama seperti adakah seseorang yang dianggap sebagai dokter tapi dia tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Ada enggak? Ada dalam mimpi. Orang mimpi, kok semalam aku mimpi jadi dokter ya? Ya ada kayak gitu mimpi, tapi hasilnya apa? Nol, nggak bisa. Dan orang akan menertawakan. Ya mau jadi soleh nggak belajar. Gimana mau jadi soleh? Setiap orang beranggapan, berkeinginan istrinya menjadi istri yang solihah. Nggak pernah dibawa ke majelis taklim. Gimana mau jadi solihah? Yang patut disalahkan itu suaminya itu sendiri. Kamu itu berharap sesuatu tapi tidak menjalaninya. Proses yang harus kalian lakukan tidak menjalaninya sama halnya. Seperti orang yang duduk di suatu tempat, kemudian dia itu lapar mau makan. Nggak ke rumahnya, nggak ke dapurnya, nggak ke warung, nggak kemana-mana. Cuma berangan-angan, ya Allah aku ingin makan. Khoyal, sekarang di dapur, ambil nasi, udah tuh ambil lauk pauknya, dimakan, dimakan, dimakan. Kenyang? Khoyal semacam itu bisa nggak? Khoyal begitu bisa nggak? Bisa. Sekarang kamu duduk, kohyal makan nasi kebuli yang enak dagingnya besar-besar empuk-empuk. Sudah kita makan lah nggak ada yang menemani kita. Kenyang? Nggak kenyang. Itu adalah sebuah isapan jempol belaka. Bagaimana mungkin mereka itu akan beranggapan diri mereka akan menjadi orang yang soleh. Kalau mereka itu tidak pernah tersentuh dengan konsepnya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagian tahu Bahwasannya kita adalah orang-orang yang beruntung karena telah masuk dalam hadisnya Nabi. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu bihi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala untuk menjadi orang yang baik, maka akan diperdalamkan dia dalam ilmu agamanya. Yufaqihu fiddin. Ilmu syariatnya. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. itu maksudnya. Kalau sudah banyak ilmunya, banyak akhlaknya. Banyak ilmunya, banyak tasawufnya. Banyak ilmunya, banyak rahmatnya. Banyak ilmunya, banyak barokahnya. Ah itu umumnya. Walaupun ada oknum-oknum, tapi kita tidak bisa melihat kepada oknum. Kalau kita akan melihat kepada oknum, maka pengalaman juga mengatakan kita tidak akan menjadi orang yang besar karena kita selalu tidak profesional dalam mengenal maupun e, menilai orang lain. Nah, jadi nggak bisa manusia orang alim itu manusia biasa. Orang alim itu bisa ditipu. Orang alim itu bisa dibisiki karena mereka itu cuma mahfud kalau wali. Apalagi bukan wali, wali aja mahfud, dijaga oleh Allah taala tapi tidak maksum dari dosa, tidak. Jadi suatu waktu orang wali bisa terjerumus dalam dosa, iya. Cuma mereka dijaga oleh Allah taala. Nah, tapi kalau itu orang wali yang cuma mahfud apalagi orang soleh kalau itu orang soleh, apalagi orang awam. Nah, jadi sementara mereka pengen berada di tempat yang sangat dingin. Supaya nggak dingin gimana? Pakai pakaian yang tebal tentunya. Pakai pakaian yang terbuat dari wol. Jadi menyebabkan hangat badannya. Nah, tapi mereka tidak melaksanakannya. Tetap mereka telanjang. Bagaimana mereka akan tidak merasa kedinginan? Mereka ingin menjadi seseorang yang dimuliakan, tapi dia tidak menjalani sesuatu yang kemuliaan, sesuatu sebab-sebab yang menjurus yang mengarahkannya kepada kemuliaan. Bagaimana mungkin mereka akan mulia? Nah, jadi sesuatu itu harus bertahap. Karena kita di dunia harus dijalani dulu sebabnya karena kita di dunia. Nanti kalau di akhirat nggak tambah sebab lagi. Kita ingin durian langsung datang durennya. Begitu terlintas langsung datang. Langsung pohonnya itu mendekat, Begitu kita petik satu, langsung muncul lagi. Nggak bakal berkurang. Rambut kita acak-acakan kembali lagi seperti wig gitu. Memang eh, nggak perlu pakai sisir-sisir. Nggak perlu ada upil, upilnya sudah keluar sendiri, nggak ada upil lagi gitu. Nggak perlu buang air, nggak ada sesuatu yang menjijikkan. Nah, itu nanti di surga. Kita sekarang bukan di surga, di dunia. Namanya juga dunia, sesuatu yang rendah. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Sehingga kita rasakan tidak mengenakan dunia. Ya memang gitu. Makanya Ustaz selalu katakan kalian itu ke depan bukan hidup dengan lebih enak enggak, lebih berat, lebih berat dan lebih berat. Karena memang tujuan hidup kita untuk itu melalui sesuatu yang ber berat. Supaya ringan bagaimana? belajar ilmu. Supaya ringan bagaimana? belajar ilmunya Nabi Muhammad nih. Semua yang disampaikan oleh para asatidzah para ulama, para dai, para ustazat itu semuanya itu adalah ilmunya Nabi Muhammad yang berupa sebuah konsep bagaimana caranya kita meracik kehidupan yang berat menjadi kehidupan yang ringan. Oleh karenanya itu, maka mereka semua mengatakan seperti itu, jadi kehidupan itu ya semacam ini, kita harus sabar menghadapinya. Dan mungkin menjadi orang yang sabar kecuali orang yang punya ilmu. Konsep bagaimana cara menjadi orang sabar, nah, dengan konsep itulah dia akhirnya menjadi orang yang sabar. Kalau kita sudah tahu demikian, apakah kita tidak akan menyelamatkan banyak orang? Kita tidak akan mengingatkan mereka satu saja dakwah yang kalian bisa lakukan sekarang ini. Katakan kepada mereka, pastikan kepada mereka bahwasanya kalau kamu ingin selamat harus masuk pesantren. Silahkan mau setahun, dua tahun, tiga tahun, yang penting harus ada ilmu agamanya dulu. Kalau tidak ada tidak mungkin mereka akan menjadi orang selamat. Walaupun mereka tidak korupsi, tapi suatu waktu dia akan terjerumus ke dalam kesalahan. Karena dia tidak tahu caranya berniaga, caranya bermuamalah. Suatu waktu dia akan terprosok dan terjerumus ke dalam dosa. Dosa itu yang bikin sengsara. Nah, tapi kalau orang-orang seperti kita yang sudah tahu, seperti sekarang kalian pakai jilbab, suruh lepas jilbabnya. Mau? Walaupun ustadz yang suruh? Ustadz ingin lihat rambut kalian yang indah itu. Enggak boleh? Ustadz Setiap yang mau lihat. Nah, kenapa? Karena kalian tahu sudah. Karena kalian tahu hukumnya haram. Walaupun siapapun yang nyuruh. Enggak. Karena aku lebih takut pada Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Kok bisa kamu seperti itu? Dulu waktu mau mondok, enggak. Aku ngelihat rambutnya masih keluar-keluar. Waktu daftar aja rambutnya semua setengah. Nah, karena dulu Ustaz enggak tahu. Sekarang Oh. Ah berarti apa? Mereka yang di luar sana enggak tahu. Bikin tahu. Supaya apa? Supaya setan tambah sempit supaya setan nggak ada temannya. Siapa temannya setan? Setan juga. Nah gitu. Kita nggak ada yang menjadi temannya. Kita pengen semacam itu. Semuanya ikut kita. Semuanya ikut Nabi Muhammad SAW. Semoga kalian dimudahkan untuk menjadi orang yang semacam itu. Semoga kalian karena Allah Ta'ala sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad yang selalu mengingatkan, selalu berdakwah, selalu memberikan pencerahan kepada umat dan semoga kita ini menjadi seorang yang berdakwah dengan perilaku kita sebelum dengan lisan kita maupun tulisan kita dan semoga kita semuanya dipilihnya oleh Allah Taala sebagai mereka-mereka mendampingi dan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar di sirat di dalam surga nanti amin ya rabbal alamin al hadiniyah wa likulli natin salihah wa lamana wa sallallahu al-fatihah